ini kita kedatangan seorang tamu yaitu Ibu Yuyun Wahyuningrum. Beliau adalah senior advisor di ASEAN. Di ASEAN. Jadi malam ini eh, dialognya bertema ASEAN Human Rights. ASEAN Human Rights Declaration. Jadi seputar deklarasi HAM di ASEAN bagaimana perkembangannya, problematikanya seperti apa nanti beliau akan banyak mengulasnya. Uh, acara kita malam hari ini akan dimoderatori oleh Mas Muhammad Syaukila dan sebentar lagi kita akan uh, mengikuti dialog uh, pada malam hari ini untuk teman-teman supaya tetap menyimaknya dan tanpa panjang lebar acara dialog kali ini marilah kita mulai dan untuk Mas Muhammad Saukilah kami persilahkan. Oke, eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, terima kasih Mas Labib yang telah memberikan eh, kesempatan buat saya untuk kembali ha, ya, lagi menyiarkan eh, secara live eh, siaran eh, radio NU Turki dari Yeni Bosna di Istanbul. Kali ini kita akan e, sebetulnya kedata, eh, kedatangan dua orang tamu dari Indonesia, yaitu satu dari e, Imparsial, satu lagi dari HRG. E, dua lembaga hak asasi manusia di Indonesia yang cukup e, strategis. E, pada kesempatan kali ini kedua orang tamu kita akan bicara tentang Eh, deklarasi hak asasi manusia di ASEAN. Sebagaimana tadi Mas Labib sampaikan, eh, pada materi eh, nanti yang akan disampaikan oleh kedua pembicara eh, akan diulas bagaimana situasi yang ada sekarang di kawasan ASEAN eh, berkenaan dengan eh, deklarasi human rights, bagaimana perkembangannya, situasi seperti apa dan mungkin respon beberapa negara eh, ASEAN terhadap tanpa berpanjang lebar, eh, saya persilakan kepada Mbak Yun eh, puluh menit untuk presentasi nanti akan disampaikan juga dari Mas Batara akan juga disampaikan 20 menit setelah itu kita eh, tanya jawab eh, selebihnya. Untuk itu kami persilakan Mbak Ir selesai kelasnya. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuyun. Saya bekerja di HRWG, uh, eh, Human Rights Working Group. Uh, ini adalah sebuah uh, organisasi jaringan yang beranggotakan lebih dari 50 organisasi HAM di Indonesia. Salah satu uh, uh, advokasi yang dilakukan oleh ARWG itu advokasi ASEAN utamanya pada isu-isu HAM. Hmm. ARWG juga melakukan kegiatan-kegiatan advokasi yang berkenaan dengan PBB, begitu juga dengan OIC atau Organization of Islamic Cooperation. Tapi pada saat ini saya hanya akan membicarakan mengenai uh, advokasi HRWG di um, di ASEAN. Sebagaimana kita tahu bahwa HAM e, tidak merupakan bagian penting atau prioritas dari e, ASEAN semenjak dia didirikan tahun 1967. Namun demikian, ketika, e, eh, ketika ASEAN mendraft atau e, merancang e, piagam ASEAN tahun 2007 yang kemudian disahkan tahun 2008, piagam ASEAN memasukkan uh, pasal mengenai pendirian sebuah mekanisme HAM, yaitu pasal 14. Itu tahun 2008, kemudian tahun 2009 mekanisme itu berdiri yang salah satu komisionernya berasal dari Indonesia adalah merupakan uh, perwakilan dari masyarakat sipil. Nah ini adalah salah satu uh, keputusan yang sangat berani yang dianggap radikal di, di KPSN untuk memasukkan masyarakat sipil di dalam uh, komisi antar pemerintah negara-negara di ASEAN. Salah satu tugas dari uh, komisi ini adalah merancang sebuah deklarasi HAM ASEAN. Pada tahun 2012, deklarasi HAM ini kemudian disahkan. Namun demikian masih banyak uh, kendala-kendala uh, atau bukan kendala-kendala tapi masih banyak Eh, masalah-masalah dalam deklarasi ini. Hmm. Uh, tujuannya sih ASEAN ingin memiliki sebuah standar uh, instrumen mengenai HAM yang lebih tinggi atau setara dengan uh, deklarasi HAM uh, deklarasi universal HAM. namun demikian niatan tidak sesuai dengan hasil akhir. Jadi dalam deklarasi HAM ASEAN itu masih ada tiga pasal tiga pasal yang membuat deklarasi ham ini menjadi lemah. Pertama eh, pasal tujuh eh, berkenaan mengenai um, regional particularities. Jadi di situ dibilang bahwa pelaksanaan HAM uh, di ASEAN bergantung dengan regional particularities. Sehingga dengan tidak uh, eh, uh, sama, ini sama aja ngomong kalau uh, eh, torture memang uh, dilarang torture memang tidak boleh dilakukan tapi karena budaya di ASEAN membolehkan maka kita boleh melakukan torture ini hanya ini hanya contoh tapi seperti itulah uh, uh, implikasi kemudian dari pasal 7 di uh, deklarasi ASEAN Pasal yang lain yang membuat deklarasi ini menjadi lemah yaitu pasal 8 yang membicarakan mengenai eh, limitation of right atau keterbatasan dari hak-hak ini. Eh, pasal 8 menyatakan bahwa pelaksanaan HAM sangat tergantung eh, bisa dibatasi berdasarkan pada misalnya national security atau keamanan nasional public order atau uh, ketetapan uh, umum, uh, public health dan lain-lain. Nah kemudian ke, <coughs> jadi ini juga ngomong bahwa uh, protes boleh di jalan asal dia tidak mengganggu ketertiban umum misalnya atau tidak tidak mengancam uh, keamanan nasional. Tapi siapa yang menentukan keamanan nasional itu? Kejadiannya uh, sudah ada di misalnya di Malaysia, Singapura dan beberapa negara-negara yang memiliki eh, undang-undang uh, mengenai national security yang sangat sangat membatasi uh, apa movement dan dan kegiatan-kegiatan HAM dari masyarakat sipil. Pasal lain yang membuat dokumen ini atau deklarasi menjadi memang yaitu pasal 9. Dia menyatakan bahwa um, pasal uh, pasal ini menyatakan bahwa hak harus seimbang dengan uh, tanggung jawab atau ter eh, tadi saya, saya dulu um, sorry pasal 8 menyat sorry pasal 6 7 8 pasal 8 itu membuat balance antara uh, uh, rights and responsibility jadi jadi hak kita, implementasi dari hak kita itu sangat uh, dipengaruhi oleh bagaimana kita melakukan tanggung jawab terus, tanggung jawab tanggung jawab terus dari manusia. Nah, tiga artikel tiga artikel ini yang kemudian membuat deklarasi menjadi lemah. Sekarang deklarasinya sudah disahkan pada bulan November 2012. Lantas apa? Nah, saat ini uh, uh, ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau yang kita sering sebut uh, atau Komisi HAM ASEAN merencanakan adanya sebuah konvensi untuk uh, hak perempuan dan konvensi mengenai hak uh, mengenai hak-hak untuk pendidikan. Sebagai masyarakat sipil di Indonesia, uh, kita menolak uh, inisiatif ini karena pengalaman mendraft sebuah deklarasi ASEAN uh, proses sangat tertutup masyarakat sepenuhnya dimintai eh, uh, eh, uh, masukan dua kali saja dan itu sangat selektif jadi kalau ada masyarakat sipil yang vokal maka dia tidak diundang untuk untuk dimintai uh, masukan jadi hanya masyarakat sipil masyarakat sipil yang uh, uh, yang baik atau yang ngomong yang yang tidak pernah melakukan uh, memberikan kritik terhadap pemerintah itulah yang diundang utamanya mereka yang berasal dari Myanmar, Laos, Vietnam dan negara-negara seperti Malaysia atau Singapura. Nah, uh, kondisi ASEAN saat ini tidak memungkinkan kita untuk memiliki sebuah konvensi yang legally binding untuk HAM karena itu bahaya karena uh, dia secara kapasitas, secara uh, uh, uh, komitmen itu juga kurang terhadap HAM. Jadi sebaiknya memang uh, uh, Komisi HAM harus mengimplementasikan deklarasi HAM ini ke dalam uh, kegiatan sehari-hari untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa keberadaan mekanisme ini memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat gitu jangan uh, mendraft semua eh, dokumen yang berbau ham tapi sebetulnya menolak ham that's it oke ya. okay. uh, eh, terima kasih Mbak Yun uh, Mbak Yun telah memberikan paparan singkat tentang Eh, perkembangan eh, apa eh, deklarasi hak asasi manusia di kawasan ASEAN ada berbagai macam tantangan-tantangan yang dihadapi oleh berbagai negara ASEAN penolakan penolakan-penolakan dari state misalkan terhadap masyarakat sipil bagi teman-teman yang ingin bertanya kami persilahkan untuk memberikan Eh, komentar di fanpage PPI uh, fanpage uh, Turki uh, Yahoo Messenger dan Skype PCINU Turki. Silakan saja teman-teman untuk memberikan pertanyaan nanti. Didraft saja dulu pertanyaannya. Ketika nanti ada sesi pertanyaan nanti akan uh, di, di, diberikan keluasan untuk bertanya. Uh, terima kasih Mbak Yul. Uh, saya persilakan ke Mas Batara. Ya, terima kasih Soki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, uh, sebenarnya saya lebih akan menekankan pada soal-soal uh, kenapa kemudian ASEAN dalam hal ini uh, memasukkan hak asasi manusia setelah 40 tahun kemudian tanpa ada sebuah instrumen yang mengikat karena ASEAN ini termasuk unik dari segi organisasi namanya asosiasi ya, asosiasi bangsa Asia Tenggara bangsa-bangsa Asia Tenggara punya deklarasi Bangkok tapi bisa bekerja sama orang selalu berpikir para ahli hubungan internasional mengatakan atau hukum internasional mengatakan ini organisasi apa ini tapi kemudian butuh 40 tahun atau 30 tahun 40 tahun antara tahun 2007 dengan uh, ASEAN Charter nah saya ingin lebih bicarakan bagaimana kemudian ASEAN bisa berkenalan atau memasukkan hak asasi manusia di dalamnya. Sebenarnya kalau kita lihat proses dari masuknya hak asasi manusia ke dalam ASEAN itu butuh waktu yang cukup lama dan apa namanya eh, ada pengaruh dari negara-negara anggota dari ASEAN yang mengatakan bahwa kita sepertinya butuh dan ngomong soal HAM gitu ya. Tapi Anda tahu bahwa eh, negara-negara uh, ASEAN ini juga lucu-lucu menurut saya karena kita punya negara semi otoriter dua itu Singapura Malaysia kita punya negara demokrasi yang kata demokrasi seperti Indonesia dan Filipina kita punya negara apa namanya negara anggota yang dua negara komunis diehard hard lagi seperti Laos dan juga Vietnam punya negara yang kemudian baru saja transisi dari militer juga apa setelah 60 tahun di bawah junta militer punya negara juga yang demokrasi tapi sedang labil galau seperti Thailand dan kita punya satu kerajaan absolut yang tidak punya parlemen juga lebih dari 40 tahun yaitu Brunei Darussalam sehingga wajar bagi kita kemudian melihat eh, dinamika hak asasi manusia itu butuh waktu yang lama Nah kenapa 2007 tapi sebelumnya sebelum diadopsi oleh ASEAN Charter hak asasi manusia sudah banyak di Indonesia ketika pasca reformasi 98 eh, euforia tentang asasi manusia juga mempengaruhi hubungan internasionalnya. Beberapa bulan setelah reformasi misalnya Indonesia meratifikasi konvensi anti penyiksaan atau CAT konvensi Against Torture. Ya Pak Habibie setelah apa Presiden Habibie kemudian mengeluarkan tahanan politik dan sekarang membahaskan tahanan politik. Filipina sudah sudah lama sejak tahun 86 menghenti pahlawan. Nah, Bagaimana dengan hak asasi manusia kemudian bisa masuk di wilayah regional atau kawasan? Ini menarik karena terus terang saja kalau kita bicara hak asasi manusia, maka ASEAN adalah kelompok negara yang sangat sulit atau dalam bahasa Inggris disebut reluctant untuk menerima hasil manusia. Karena pada kalau kita kembali lagi ke, ke tahun sebelumnya, kita mundur lagi jauh ke tahun 93 pada saat uh, deklarasi Wina, kelompok negara-negara ASEAN atau kelompok negara-negara Asia Tenggara yang dipimpin oleh uh, Indonesia, Malaysia dan Singapura yang pada saat itu masih dikuasai oleh Soeharto, Mahathir dan Lee Kuan Yew itu memperkenalkan sebuah konsep yang namanya ASEAN Value, ASEAN Value atau nilai-nilai Asia yang menekankan bahwa eh, hak asasi itu adalah suatu hak yang yang nomor dua karena yang penting adalah sebagai anggota keluarga yaitu warga negara sebagai anggota keluarga harus tunduk pada sebuah apa yang disebut sebagai prinsip berpares yang namanya hak nanti dulu Nah, nah ini yang kemudian dikenal kalau untuk Indonesia adalah konsep uh, otoritarian apa namanya yang disusun melalui undang-undang dasar yang lama begitu nah, eh, yang disusun oleh Supomo begitu nah pada saat penyusunan juga upaya untuk mengadopsi istilah hak asasi manusia atau dalam bahasa Inggris human rights itu diganti dengan istilah namanya human dignity dan buat kita juga nggak lazim Jadi dan sulit untuk didefinisikan, hanya eh, pemimpin ASEAN yang bisa melakukan human Artinya mereka mencoba untuk eh, tidak ikhlas menerima kasus manusia yang yang disampaikan oleh rekan saya yang tadi itu sebenarnya hak ah, asasi manusia sejak 98 dinyatakan sebagai sebuah nilai yang universal. Nah, ketika ASEAN Charter terbentuk, ada masalah juga, bukan sebelumnya ya, se eh, sebelum terbentuk, ketika kita me, apa namanya me, melihat 10 negara, ketika kita mendeteksi atau berapa melakukan uh, klarifikasi terhadap berapa sih instrumen yang ratifikasi hmm. ternyata ASEAN itu paling terbelakang untuk meratifikasi instrumen HAM internasional Singapura waduh itu yang namanya instrumen HAM internasional paling kecil Malaysia juga sama jangan sebut Laos dan Vietnam ya Filipina dia ya, banyak instrumen asasi manusia. Hampir sama kayak Indonesia. Cuma sekali lagi implementasi kalau di sana. Ya. Brunei. Aduh, apalagi itu. Ya, udah gak punya parlemen, ya kan? Kalau kita bicara demokrasi dia juga dia selalu mengatakan kalau misalnya kita kumpul-kumpul begitu kan, dia selalu bilang, ah, saya bakaran nak ganti raja dengan mau nak ganti raja ke sultan sering juga bukan begitu demokrasi suatu hal yang biasa bahkan bekas penjajah Anda Inggris saja atau mengadopsi demokrasi tidak ada mengerti absolut tetapi ya itulah kebanggaan orang Brunei bahkan ketika Sultan Brunei datang ke Bali Demokrasi Forum eh, apa teman-teman dia perlu mengatakan wah hebat Sultan Brunei ngomong demokrasi tanpa menyebut kata demokrasi nah buat kita asing nah ketika dia diadopsi ketika kita mengetahui bahwa semua negara ASEAN itu ternyata paling uh, eh, paling sedikit, kita melihat bahwa hanya ada beberapa hak yang kemudian memang diadopsi, yaitu hak perempuan, hak anak, dan satu konvensi yang tidak ada hubungannya asasi manusia dalam kaitan dengan langsung, tetapi soal perlindungan asasi manusia di saat konflik, yaitu konvensi Jenewa tentang Palang Merah Internasional. Itu yang membuat kita, oh ternyata kita samanya di sini. Ya. Sehingga kemudian di dalam penyusunan pasal di ASEAN Charter dan segala macam itu dimasukkan. Tapi sekali lagi, di situ ditambahkan lagi sebuah prinsip yang menjadi tulang penyelesaian yaitu prinsip non intervensi. Nah, jadi kita nggak boleh bercampur, ya. Sehingga kemudian uh, prinsip ini menjadi prinsip yang paling utama. Yang kedua sebagai apa namanya uh, uh, pengawas dan rasional juga. Hukum saya melihat juga ini charter yang uh, yang tidak memiliki mekanisme penghukuman. Penghukuman ini ya, kalau ada anggota yang bandel, nah kita bikin sanksi apa? Jadi semua mekanisme sanksi dan segala macam itu dibicarakan di tingkat uh, eh, pemimpin asisten ya, level tertinggi yaitu ya para kepala negara. Jadi kalau misalnya kayak Myanmar pada saat apa namanya revolusi satuan, oh, gimana apa namanya uh, ada negara negaranya atau mahasiswa dan apa atau bisa ada pengarahan lah itu kita nggak boleh ikut tidak boleh ikut nah akhirnya apa sanksinya itu akhirnya ya bukan sanksi jadinya ya sudahlah diterima kita nggak bisa ikut campur urusan tetangga atau urusan rumah tangga orang lain nah ini ini kelemah. tetapi niatan juga di situ niatan untuk tetap memasukkan hak manusia meskipun secara parsial itu dengan mewujudkan sebuah badan HAM ASEAN yang kemudian disebut oleh rekan tadi itu sebagai ASEAN ya ASEAN Intergovernmental Commission uh, on Human Rights yang pada 2009 itu diadopsi dan eh, kerjanya sesuai dengan TOR tetapi dapat ya jadi bukan sebuah isu. ASEAN ini bukan melakukan investigasi jika ada pelanggaran di negara anggota atau memberikan masukan kepada negara-negara jika terjadi pelanggaran, tetapi adalah mengkaji jadi kerjanya mengaji adalah kata-kata. Selain itu, nah itu joknya kita oke Jadi ngaji terus masih ya, kata-kata. Ya. Saya ingat satu kasus yang gimana juga saya ikut misalnya uh, uh, mengawal itu kasus kalau teman-teman mas ingat kasus pembantaian di Maguindana gitu di Filipina Selatan ketika terjadi pemilihan umum di provinsi tersebut karena wartawan di pantai termasuk apa namanya para istri yang antar apa namanya eh, yang ada di situ mengantar untuk ke mereka yang dari kan gubernur Bagundo eh, dan juga Presiden Arul. Apa yang terjadi para korban datang ke Jakarta, mereka hendak mau Aceh. Kebetulan juga ketua Aceh adalah dari Indonesia. Pada saat itu mengatakan, aduh saya, kami mohon maaf, kami tidak harus Anda, tapi kami paham apa yang terjadi dengan Anda. Ya. Nah, yang terakhir, ketika kita kemudian uh, punya ASEAN Human Rights Declaration, keren nama ya, deklarasi HAM ASEAN. Ya, sekali lagi, dalam pemahaman ASEAN Indonesia ini kemudian misalnya sangat parsial, uh, lebih ditekankan pada kewajiban, apa yang disebutkan obligation tadi, ya, dengan pembatasan pembatasan dan penafsiran-penafsiran yang yang menyimpang justru dari hak asasi manusia ini Pasal, ini menunjukkan bahwa sekali lagi uh, kita tidak satu kata dalam kaitan dengan praktek asasi manusia khususnya bagi praktek negara. Nah kalau Indonesia masyarakat sipil yang kuat kita bisa kemudian Jadi eh, sangat parsial seperti sudah dijelaskan saya apa namanya eh, malas membuka buku mengisi pasal-pasal itu karena terus terang Pada saat itu saya terlibat dalam kaitan dengan, dengan masyarakat sipil ASEAN untuk melakukan krisis. Persoalannya adalah draft itu tidak pernah dibuka. Draft itu kalau tidak salah ya disimpan lama sekali. Kita dapat bocorannya tapi kita nggak bisa komentar karena apa kalau bocor berarti nanti pemerintah bisa menuduh kita ah, kamu begini begini dan segala macam terbenarnya mereka jadi kemudian ini adalah deklarasi yang paling tidak demokratis paling tidak melibatkan masyarakat sipil ASEAN dan paling tidak menunjukkan eh, niatan eh, ASEAN untuk menerima sebesar. Nah, saya dan rekan saya ini kemarin menjadi sebuah sebuah hal atau sebuah benda yang yang sifatnya untuk menjaga uh, image gitu ya. Nah saya takutnya kemudian konvensi ini kemudian juga menjadi ya kita yang penting punya karisma dan interpretasi sendiri. Padahal yang kita butuhkan kita mau tahu bahwa uh, masyarakat sipil ASEAN, masyarakat ASEAN ya itu hidup di bawah dengan rejim yang berbeda. Ya. Untuk demokrasi dan ham aja mereka punya punya apa namanya redaksi sendiri. Atau contohnya misalnya ini, tahun depan kita ketua Tadi level negara katakan, ya ada yang terima dong sekarang Myanmar. Myanmar demokrasi, sudah demokrasi sudah bukan bintang militer. Uh, uh, benar kita bisa terima, cuma kan kita paham politik. Ya kan bahwa ke tentara masih berkuasa, bahkan seperti zaman Orde Baru tentara juga memiliki kursi di parlemen tanpa ikut pemilu, ya. Tapi mereka cuma mengatakan kalau begitu jadi negara juga punya alasan kalau Myanmar kita kita artinya kita tidak ada dengan Myanmar, Myanmar bisa bilang Laos juga pemerintahnya komunis, tapi kenapa kalian fine-fine aja? Vietnam juga begitu. Jadi akhirnya yang terjadi adalah EU terus kemudian apa namanya yang terjadi adalah ya toleransi dan kita bertoleransi apa nah, saya ya kemudian kita nasional eh, juga juga akan bertoleransi eh, terhadap hal-hal yang sifatnya krusial yang lebih berbahaya yaitu impunitas. Hmm. Bahwa kita sangat bertoleransi pelanggaran HAM yang berat, pelanggaran berat tapi kita toleran. Karena apa kita kita gampang merubah mekanisme, kita bisa gampang meka mekanisme universal secara mudah. apa namanya bahwa eh, pentingnya masyarakat kita ASEAN yang selama ini punya kontribusi besar dalam metode kerjasama saya sering bilang kepada teman-teman, saya tidak percaya pada uh, ASEAN. Saya tidak percaya pada mekanisme ASEAN, tapi saya percaya pada kerja-kerja masyarakat sipil ASEAN. Mau dia berada di pelosok mana, mau dia di negara tidak demokrasi, tapi kemudian ide-ide kita bisa sharing dengan kemudian seperti juga teman-teman di sini menggunakan apa namanya sosial media luar biasa sehingga kemudian orang laos yang tahu apa-apa bisa tahu misalnya sekarang dengan teknologi atau misalnya orang di pelosok Vietnam sana atau misalnya di Filipina bagian sana mereka tahu orang Brunei yang biasa hidup enak dan segala ketika dia bicara soal hak kayaknya semua hak di Brunei dipenuhi iya tapi hak politik anak karena nggak di namanya hak politik sosial eh, apa, apa, apa namanya uh, sipil dan politik dan hak ekonomi sosial budaya adalah hak yang tidak bisa dibagi indivisible dan itu prinsip jadi komentar yang dulu kemudian ya udah hak kita berbicara ya, boleh ya itu yang terjadi pemahaman mereka ya, kalau di Singapura itu ada yang namanya seperti apa namanya High, high Park di London Hyde Park jadi tempat orang bisa berpidato mengeluarkan eh, apa namanya uh, isi hasilnya protes dan segala macam Singapura punya Singapura yang berbicara Tapi di sekolah terlihat ya, itu hyper kalau itu dulu sebelumnya. Jadi speaking corner itu nggak ada artinya kan harus ada izin, berapa orang yang ikut ke sana, tidak boleh apa namanya uh, mengkritik pemerintah. Jadi buat apa? Ya. Ini ini kritik sebenarnya, tetapi saya lihat yang luar Indonesia dan saya akan percaya bahwa kerjasama ini tidak sebatas dari uh, eh, hanya di, di wilayah Asia Tenggara tetapi juga di seluruh dunia sehingga kita punya banyak apa namanya bahan untuk bisa berargumen dengan pemerintah kita yang eh, yang artinya pemerintah masing-masing negara tetapi juga pemerintah yang mempertanyakan ketika dia menjadi ASEAN Masalahnya terus-terusan kalau saya kita melihat masifnya yang masyarakat sipil terlibat sehingga membuat para pemimpin ASEAN juga berpikir eh, sehingga mereka melakukan hal-hal yang sifatnya tidak demokratik, tertutup meskipun menggunakan nama asli manusia. Saya rasa itu. Terima kasih. Eh, terima kasih Mas Batara eh, eh, Reza. Eh, sebentar. Terima kasih teman-teman Wani. Eh, Ya, eh, terima kasih Mas Bakala. Ada eh, kesalahan teknis sebentar. Nah, tercinta. Eh, Radio PCN ini disiarkan dari Konya dan dari Istanbul, Turki. Eh, operator ada di Konya dan untuk moderator pada diskusi malam hari ini Eh, bertempat di Yeni Bosna Istanbul. Uh, saya, kita langsung aja uh, masuk pada poin pertanyaan dari para pendengar ini dari ada uh, Pak eh, dari yang diupayakan HLG e begitu juga imparsial dalam mengupayakan perbaikan HAM di ASEAN. Program-programnya apa saja? Bagaimana kedua lembaga tersebut mengatasi problem Rohingya misalnya? misalnya. Eh, itu saja pertanyaan dari eh, Surabaya. Saya persilakan Mbak eh, Uh, uh, dalam mengadvokasi ASEAN dan juga me, uh, apa, untuk isu-isu Rohingya. Uh, yang pertama yang kita lakukan adalah kita memobilisasi masyarakat sipil baik di Indonesia maupun di Asia Tenggara untuk uh, mengetahui lebih banyak mengenai ASEAN karena kita percaya, kami percaya di HRWG bahwa semakin banyak masyarakat sipil yang sadar mengenai ASEAN uh, dan semakin uh, bisa mereka melakukan kritisi terhadap ASEAN, semakin uh, mereka uh, uh, bisa melakukan uh, hak hak mereka atau exercise their rights untuk memberikan pertanyaan, mengkritisi, me menggunakan mekanisme-mekanisme ASEAN. Uh, eh, ASEAN sedang berubah semenjak meng, semenjak ada piagam ASEAN. ASEAN berusaha untuk menjadi sebuah asosiasi yang people oriented katanya. Uh, bahkan pemerintah people oriented ini beras, kata ini berasal dari pemerintah Indonesia pada waktu Indonesia jadi uh, ketua uh, uh, pada waktu uh, Ibu Megawati menjadi presiden. Nah, kemudian uh, juga diperkenalkan uh, konsep mengenai people uh, driven dan people centered ASEAN. Jadi sebetulnya impian ASEAN ini adalah dia menjadi asosiasi yang melayani yang diinspirasi oleh pemikiran-pemikiran dan keinginan-keinginan aspirasi dari Uh, uh, people-nya atau rakyatnya. Namun demikian saat ini ASEAN belum sampai pada tingkat itu. Dia masih belajar. Nah, sembari ASEAN belajar untuk memahami bagaimana menjadi sebuah uh, people oriented, people centered ASEAN, maka kita juga uh, mensosialisasikan ASEAN ke selesai. Uh, eh, jadi itu yang kita lakukan, training, uh, beberapa capacity building, kampanye, uh, lobby, advokasi, uh, dan sekarang kita berpikir untuk mendekati mendekati anak-anak muda karena kita berpikir potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh anak muda untuk memahami dan dan terlibat langsung dalam proses-proses uh, ASEAN. Untuk isu Rohingya, eh, sejak awal kita menyadari bahwa persoalan eh, Rohingya dari tahun 2009 telah didekati dengan, dengan pendekatan-pendekatan yang kita pikir salah. Misalnya, eh, waktu eh, tahun 2009 ketika Thailand menjadi chair, eh, eh, banyak ke eh, orang Rohingya yang menyeberang ke laut melalui Thailand kemudian kapalnya dibakar oleh petugas uh, petugas uh, di Thailand juga di di, uh, di, di, di di, di, Malaysia kemudian ditolak sehingga mereka terapung-apung di, di laut beberapa, beberapa hari dan kemudian meninggal dunia. Nah persoalan ini kemudian Venezuela ke sipil di Asia Tenggara dibawa ke KTT ASEAN. Kemudian oleh Ketua ASEAN pada saat itu Thailand bilang bahwa persoalan harus diselesaikan di balik proses. Nah, permasalahannya adalah balik proses merupakan eh, eh, proses untuk menyelesaikan masalah-masalah isu illegal migration, bukan isu refugee, bukan isu-isu eh, seperti Rohingya. Nah, setelah KTT, Sam, KTT ASEAN di Taiwan uh, kemudian uh, seperti biasa setiap tahun uh, Indonesia dan Australia mengadakan uh, Bali Proses. Karena uh, lingkup kerja dari Bali Proses itu tidak menyangkut persoalan-persoalan refugee yang yang pada saat itu uh, dialami oleh Minya, maka persoalan-persoalannya tidak bisa di, uh, diatasi atau tidak bisa dibicarakan. Dan memang juga ada uh, apa permintaan dari negara setempat dari Myanmar untuk tidak membicarakan isu Rohingya di pertemuan Bali Proses. Nah kemudian setelah Thailand, eh, Vietnam uh, menjadi ketua ASEAN, uh, persoalan Rohingya tidak terlalu muncul, ada beberapa uh, uh, abuses tapi tidak terlalu um, tidak tidak sempat uh, cross uh, border atau tidak uh, sampai bahwa uh, uh, misalnya kayak di yang uh, dibakar di laut lah di ini gitu jadi uh, pada waktu itu nggak ada nah sekarang uh, uh, tahun kemarin dan saat ini kita uh, mendengar bahwa persoalan rohingya pada uh, awalnya adalah persoalan mengenai ethnic nationalities Yeah. melakukan hubungan kerja yang sangat baik. Jadi uh, transisi politik di Myanmar sangat meniru, akan meniru dan ingin meniru uh, uh, perubahan uh, transisi politik di Indonesia. Jadi saat ini misalnya kami memiliki Indonesia Myanmar dialog mengenai defense, mengenai uh, uh, trade, mengenai mengenai banyak persoalan yang lain kecuali mengenai HAM. Itu uh, kita sudah juga menyampaikan kritik kita kepada pemerintah Indonesia uh, terhadap tidak diambilnya eh, uh, persoalan uh, one billion uh, US dollar gitu bahasa Indonesia jadi apa itu satu bukan miliar ya? miliar miliar satu miliar uh, apa Amerika Serikat dolar untuk trade. Indonesia juga sudah memberikan kepada pemerintah Myanmar untuk persoalan-persoalan Rohingya sebanyak satu miliar uh, eh, eh, US dollar juga. Dan uh, Indonesia bahkan membantu pemerintah uh, Myanmar dalam membuat white paper of defense saya nggak tahu apakah Indonesia punya white paper of defense juga gitu, tapi dia membantu e, Myanmar dalam hal ini. Jadi sebetulnya kedekatan Indonesia terhadap Myanmar harus digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah Indonesia untuk menekan atau bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk e, eh, me, menyelesaikan persoalan-persoalan Rohingya. Gitu. Jadi, nah ini yang saya pikir pemerintah Indonesia telah e, mungkin berbuk gitu ya. Jadi dia melewatkan kesempatan yang ada di depan dia supaya yang lain e, eh, kerja sama lain bisa dilakukan. Ya, eh, sangat e, menurut saya itu sangat disayangkan. Silanjut. Ada pertanyaan lain? Password MD ini. E, beralih ke pertanyaan selanjutnya. E, ya, ini soal siah. Oh. situasi teraktual ini pertanyaan dari Izmir dari Izmir Istanbul di di ya, kata wisata di Izmir. Situasi teraktual para pemeluk Syiah di Sampang sedang mengalami intimidasi dari penduduk sekitar yang beritanya diusir dari tempat pengungsian. Apa kira-kira e, menurut pendapat e, Ibu Yuyun dan Mas uh, Batara. sebenarnya <laughs> pokok masalahnya apa sih di Indonesia tersebut? Solusinya apa? Jika para penduduk Indonesia sendiri saja terusir dari kampung halamannya. Ini dari Iva di Izmir, salah satu pelajar eh, Indonesia di Izmir. Ya, terima kasih. Aduh, uh, pertanyaannya bagus. Saya juga sudah apresiasi bahwa teman-teman sini mengikuti perkembangan uh, di Indonesia Nah terlepas kita bicara soal ASEAN mungkin apa namanya eh, namanya siapa tadi Iva, Iva. Eh, mencoba untuk mengatakan jangan ngomong ASEAN dulu ya mungkin ngomong kita rumah kita sendiri ya benar memang kita punya masalah dalam kaitan dengan bahwa kita semakin sulit bertoleransi bahkan dengan sesama kita maksud saya sesama kita adalah sesama muslim mau yang berbeda mazhab persoalan siang ini memang sudah cukup lama bahkan uh, pada saat tahun 90-an pernah apa dikaji pada uh, juga pernah diseminarkan oleh apa namanya uh, beberapa ulama dan juga para pengkaji masalah Islam dan belum ada pada saat itu belum ada titik terang tapi kita bisa lihat di dunia internasional bahwa Syiah adalah bagian dari Islam dan bagaimana kemudian kita melihat, menyikapi bahwa tiba-tiba di negara kita menyatakan bahwa Syiah itu sesat dan bukan dari Islam. Ini permasalahan. Permasalahannya adalah kemudian muncul apa yang disebut sebagai persekusi. Persekusi ini bukan bukan alat musik ya, <laughs> tapi persekusi ini adalah uh, penjelasannya adalah ketika kelompok minoritas kemudian dengan kebijakan dan dengan kekerasan dikejar-kejar, dipaksa dan kemudian apa namanya uh, tersingkir. Nah, Bicara soal Syiah, sebelum saya masuk ke yang lain, Indonesia juga unik di level internasional kalau tidak salah tahun 2010-2009. Presiden SBY pernah mengadakan sebuah konferensi internasional yang berusaha mendamaikan kedua mazhab besar Syiah dan Sunni tahun 2009 2010 Anda bisa cek tanya apa namanya paman Google di sana coba ada di situ. Iya. Tapi di dalam negeri kita kita kemudian tidak toleran dengan kelompok alul baik. Saya menyatakan bahwa uh, akhirnya isu-isu ini uh, apa namanya justru kontraproduktif dengan upaya Indonesia dalam kaitan menjaga image Indonesia adalah negara toleran. Ya. Nah, Itulah yang kemudian memicu pada apa namanya eh, kontroversi dan penolakan masyarakat sipil Indonesia terhadap penghargaan yang diberikan kepada SBY di New York beberapa minggu atau sebulan yang lalu, ya sebulan tiga minggu yang lalu, karena tidak tidak sejalan dengan apa yang di, dilakukan dan apa yang kemudian dicari iya, apa yang terjadi itu benar realnya tidak benar nah si ah apa namanya siah yang disampang ini kemudian dicoba misalnya di uh, minimalisasi dengan oh ini kan cuma ribut antar keluarga kakak adik yang apa namanya kemudian memicu apa namanya eh, kekerasan. Padahal kalau kita lihat kemudian terjadi di lapangan adalah bahwa mereka kemudian diusir dari tempat mereka tinggal. Dan Anda tahu bahwa Siah Sampang itu sudah mungkin sudah kekerasan dalam hal ini. Anda harus paham bagi teman-teman yang mungkin tinggal sebagai minoritas di negara-negara Eropa atau Amerika, Anda menikmati kebebasan beragama, berpraktek apa namanya eh, sholat atau di, eh, di eh, ya menjalankan apa namanya menjalankan ibadah yang bebas tanpa kemudian mengalami ancaman atau persekusi. Tetapi kita sendiri di rumah kita sendiri kita melihat hal itu. Nah, uh, ini juga kemudian kontraproduktif misalnya seperti disampaikan oleh teman saya Yuyun, kita lagi bicara soal Rohingya. Ironi memang di Indonesia. Kalau kita bicara umat Islam yang jauh-jauh misalnya, kita bicara soal ukhuwah. Tapi kita bicara umat Islam yang ada di sebelah rumah kita sendiri, kita nggak bicara soal ukhuwah Nah ini kritik terhadap kita. Ya. ya, itu kritik terhadap kita bahwa saya tidak ingin memotong solidaritas Islam memang itu, tapi itu kritik. Solidaritas terhadap Palestina bagus. Sampai sekarang pun uh, saya pribadi, saya juga apa namanya uh, mendukung ke, apa, Palestina merdeka dan percaya bahwa apa namanya ada adalah suatu hal yang yang apa namanya sebuah keharusan mengakui berdirinya sebuah Palestina, negara Palestina. Tetapi juga harus dibarengi dengan misalnya oleh Indonesia, ya bicara Palestina bukan politisasi dalam negeri, tapi ditunjukkan. Bagaimana misalnya? Misalnya dengan meratifikasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional. Dengan demikian Indonesia kemudian bisa mengajukan kasus-kasus kejahatan yang dilakukan ke Israel ke pengadilan di Denmark. Bukan kemudian rally, ya kan, Bandaran HI, kemudian apa namanya uh, memenuhi apa namanya Bung Karno tidak tapi real gitu atau kemudian itu lebih ini mengirimkan para pemuda kita berjihad di sana enggak orang Palestina tidak butuh itu yang mereka butuhkan adalah bantuan yang benar-benar real dalam hal bukan untuk atas senjata nah kembali ke soal Asia uh, kita harus bisa mengatakan bahwa apa yang terjadi di Indonesia saat ini adalah sebuah Eh, kemunduran yang luar biasa dan akan juga menimbulkan pelanggaran berat HAM khususnya e, pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Saya tidak bisa bayangkan bahwa pada satu titik nanti kita akan dengan sesama kita kita akan bisa e, saling apa namanya baku kekerasan kemudian kita bisa toleran dengan ya dengan kekerasan dan berujung pada ya musnahnya bangsa Indonesia. Itu yang mudah. Kita belajarlah dari bangsa-bangsa besar atau bangsa yang lain atau yang terbaru misalnya kayak Sudan. Sudan ketika tahun 70-an, 60-an adalah suatu negara modern yang maju, tetapi kemudian ketika terjadi apa namanya gerakan-gerakan Islam apa namanya yang keras kemudian berusaha dan gerakan Islam ini juga termasuk unsur diskriminasi di dalamnya. Saya ingat ada satu cerita yang memang itu ketika ketika apa presiden pada satu Jafar Nimeri yang nggak salah mengatakan bahwa mulai hari ini secara Islam berlaku. Salah seorang wakil dari Sudan Selatan yang sekarang merdeka mengatakan bagaimana dengan kaum minoritas oh, kalian nggak ada tempat. Saya rasa eh, kalau kita belajar Islam teman-teman yang belajar usul dengan segala macam atau teologi di, di, di, mana di Timur Tengah atau di Mesir pasti tahu bahwa ini ya, tidak diajarkan oleh Islam maupun juga tidak diajarkan oleh Rasulullah dalam hal ini sehingga kita bisa belajar dari Sudan bagaimana kemudian bahkan sama Islam. Tetapi karena mereka Afrika hitam, mereka kemudian dipersekusi. Contohnya kasus Darfur. Anda harus buka mata Anda bahwa ini bukan persoalan Nah, hanya sudah karena Islam kita bela tidak. Ini justru kalau kita bela yang terjadi adalah kontraproduktif dan kita justru salah menempatkan posisi. Ya. Apa yang terjadi di Sudan misalnya di Darfur adalah pembunuhan yang dilakukan oleh orang Islam Arab dengan orang Afrika hitam Islam juga. Sehingga kemudian kita bisa melihat eh, karena persoalan-persoalan politik di dalam Sudan kemudian pecah menjadi Sudan Selatan harus kehilangan teritorialnya. Kemudian persoalan Darfur, gimana kemudian presiden yang mendapatkan apa namanya surat penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional. Saya ingin kita semua belajar bahwa jangan sampai ini terjadi di Indonesia. Kalau memang kita memilih kekerasan sebagai jalan untuk mencapai tujuan, maka ada kegagalan bagi kita sebagai sebuah bangsa dan juga sebagai umat Islam ter terbesar di dunia, maksudnya saya di, ya di dunia, untuk bisa memberikan pelajaran yang baik tentang apa yang dimaksud dengan uh, melakukan pendekatan dakwah dan segala macam. Kalau memang kita menggunakan kekerasan. Dan kalau berkaitan dengan hak asasi manusia, sudah jelas bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah sebuah uh, hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Tidak ada di dunia manapun orang bisa memaksa orang lain untuk bisa pindah keyakinan atau memaksa keyakinannya. Karena bagaimanapun juga keyakinan ini adalah masuk dalam ruang pribadi dan dia tidak masuk tidak bisa kemudian uh, publik masuk dalam ruang pribadi itu. Saya rasa ini uh, sedikit yang bisa saya sampaikan. Mungkin agak apa namanya kemana-mana, tetapi yang paling penting adalah teman eh, teman-teman di radio PCINU bisa kemudian menangkap ide dari bagaimana kita harus bersikap terhadap hak asasi manusia. Jangan pandang hak asasi manusia adalah sebuah produk barat, tetapi dia hak asasi manusia dia uh, dia lahir bersama dengan kita lahir dan dia juga harus diakui bahwa tidak hanya milik satu etnis tertentu, dia tidak uh, eh, yang bernilai universal. Saya rasa itu. Eh, terima kasih Mas Batara. Eh, selanjutnya kita pada kesimpulan akhir. Mengingat eh, para pembicara kita harus segera meluncur ke bandara. Saya persilakan eh, kesimpulan dari Ayus atau eh, Mas Batara. Kesimpulan, uh, oke. Okay, uh, eh, uh, uh, saya mau balik lagi ke isu ASEAN. Saya melihat bahwa ada proses yang berubah di ASEAN, walaupun sifatnya sangat lambat dan belum jelas mau kemana. Namun demikian, uh, saya percaya bahwa ketika kita masyarakat sipil atau rakyat ASEAN mengambil uh, berpartisipasi di dalam uh, proses pembuatan community building, maka dia harusnya bisa memberikan manfaat kepada pada hidup kita semua. Utamanya ketika uh, tujuan yang ingin kita capai adalah uh, men menyata, uh, meyakinkan bahwa uh, hak asasi manusia harus menjadi bagian dari pendirian uh, komunitas ASEAN itu sendiri. Uh, tentu saja pada proses pada proses proses, seperti ini bukanlah proses yang uh, uh, itu proses yang mudah karena dimanapun di seluruh dunia penegakan HAM merupakan proses yang berjalan lama. Kadang-kadang uh, butuh waktu yang panjang dan sampai sekarang negara-negara yang dianggap uh, pencetus uh, HAM masih tetap uh, mencoba untuk menegakkan HAM. Tapi itu semua merupakan uh, kerja kita semua, masing-masing dari kita memiliki uh, peran untuk Eh, menegakkan HAM di di negara kita, di juga di di ASEAN. Um, saya kira walaupun proses di penegakan HAM di ASEAN menjadi ada proses yang sangat buruk, panjang, sulit, namun demikian uh, harus selalu diupayakan, nah, harus selalu dilakukan eh, supaya juga kita melihat uh, sebuah uh, dunia atau ASEAN di masa depan yang lebih baik. Oke, okay, e, uh, terima kasih. Uh, saya mungkin kesimpulannya uh, lebih melihat hal yang lebih general jadi kita tidak bicara dalam soal tata ASEAN memang masih perlu banyak belajar dan masih perlu dukungan masyarakat sipil diantaranya juga bagi ya, bagi para pendengar yang mendengar radio ini. Saya melihat bahwa ada hal penting yang harus menjadi perhatian bagi kita semua bahwa manusia adalah sebuah keharusan dalam kita berbahasa dan kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa asasi manusia tidak bisa dipandang sebagai sebuah hal yang sifatnya e, bisa digunakan, digunakan untuk mengganggu orang lain. Pada intinya, hak asasi manusia adalah e, dia tidak bisa kemudian digunakan untuk melanggar hak orang lain. Yang ingin saya katakan bahwa misalnya anda menggunakan hak asasi manusia ini karena saya saya tinggal sendiri di kos-kosan saya, saya mau pasang musik keras-keras, itu hak saya. Oh tidak, tidak seperti itu. Tetapi dia harus dipandang sebagai sebuah hal yang lebih tinggi, sebagai bagian dari sebuah penghormatan terhadap kehidupan, bagian dari penghormatan terhadap uh, hubungan kita antara sesama manusia dan juga bagian dari kewajiban negara untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Hak asasi manusia bukan datang dari negara, tetapi negara memiliki kewajiban untuk memenuhi juga melakukan penghormatan dan juga melakukan promosi terhadap hak asasi manusia. Selain itu juga sebagai bagian dari Eh, bangsa-bangsa uh, yang lain, maka negara juga memiliki dua tanggung jawab besar, yaitu tanggung jawab internasional dan tanggung jawab nasional. Tanggung jawab internasional itu adalah ketika kita um, eh, mengikatkan diri pada instrumen hak asasi manusia internasional. Artinya kita memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh umat manusia dalam hal ini yang berada di teritorialnya, yang berada di di wilayahnya. Sedangkan kewajiban nasional adalah ketika hak asasi manusia diadopsi dalam konstitusi negara tersebut, sehingga hak asasi manusia kemudian sering disebut sebagai hak konstitusional warga negara. Sehingga hak asasi manusia berjalan antara kewajiban internasional, tanggung jawab internasional dan tanggung jawab nasional. Yang terjadi kemudian adalah kita bisa mencapai kehidupan harmoni dan kebebasan tersebut artinya kita bisa gunakan untuk memperjuangkan bangsa-bangsa atau orang-orang atau entitas manapun yang tidak memiliki kebebasan. Saya ingin mengkut atau misalnya eh, menggunakan istilah yang digunakan oleh uh, San Suci yang mendapatkan kritik dari teman-teman selama ini bahwa dia tidak berbicara soal Rohingya padahal beliau adalah orang yang saya baru tahu bahwa dia berbicara soal Rohingya dan sekarang dia di, di, di apa namanya dikecam oleh apa namanya parlemen teman-teman parlemen di Myanmar karena sangat terlalu mengkonfirmasinya kemudian dia harus diam. Ketika Myanmar juga junta militer, Aung San Suu Kyi mengatakan, use your freedoms to promote ours. Artinya, gunakan kebebasan Anda untuk eh, mempromosikannya kepada kami, untuk bisa kami mendapatkan kebebasan itu. Nah, gunakanlah kebebasan itu bukan untuk kemudian menindas orang lain, tetapi justru kita merayakan kebebasan, merayakan kehidupan, eh, khususnya hak asasi manusia sebagai bagian bagaimana cara kita hidup dalam sebuah masyarakat yang beradab. Saya rasa itu terima kasih banyak kepada uh, moderator kita uh, Mas Sauki dan juga apa namanya uh, host kita yang ada di Konya. Uh, terima kasih adalah sebuah penghormatan bagi kami bisa mengisi uh, radio apa acara ini di radio PCNU Turki dan dengan pendengar yang sangat luar biasa dengan pertanyaan yang sangat kritis kami sangat terhormat apa namanya kami akan segera kembali ke tanah air dan akan kami sampai dengan selamat dan insya Allah kita akan bisa ketemu di lain kesempatan dan bisa melanjutkan diskusi di topik yang lain. Terima kasih Mas uh, Soki, saya serahkan kepada Mas Soki sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas uh, Batara dan Mbak Yuyun yang telah uh, memberikan kata-kata akhirnya saya tidak banyak e, berpanjang lebar untuk e, memberikan kesimpulan. E, yang pasti kita e, di ASEAN ternyata masih banyak problem-problem dan di internal kita juga masih terdapat e, banyak hal yang harus diperbaiki e, dari kondisi hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia bukan hanya kosmetik politik, ada dan merupakan e, apa uh, upaya pencegahan dunia internasional akan tapi bagaimana juga itu menginternalisasi hak asasi manusia menjadi bagian dari eh, roda-roda uh, kehidupan yang menuju masyarakat yang beradab sebagaimana Mas Batara dan Mbak Yun sampaikan. Mungkin itu saja dari Yeni Bosna Istanbul. Saya kembalikan ke Mas Gofar dan Cak Labib di Konya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Demikian eh, para pendengar radio PCNU ter Turki tercinta, baru saja kita mendengarkan dialog yang sangat menarik dari para pembicara kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Yuyun Wahyuningrum dari HRWG dan Mas